Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh Alhamdulillah. Segenap puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita mohon agar Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Setelah beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan. Pada hari ini Kamis minggu terakhir bulan April, tepatnya tanggal 28 April 2016. Sebagaimana biasa pada malam hari ini juga kita akan adakan jamaah bertanya dan Ustadz menjawab. Banyak jawaban yang tertulis yang akan disampaikan lebih dahulu oleh Ustadz kepada Ustadz Rizal kami Persilahkan, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ikhwanu Fidin, rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Jihad, rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Haji Mudasir tadi, insya Allah kajian kita atau kesempatan kita pada malam hari ini kembali menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan atau pertanyaan yang akan diajukan dan ulun akan mulai tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan karena ya cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk dan ini cukup beberapa pekan sudah tertahan. Baiklah, ulun akan jawab pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan diajukan dengan jawaban yang singkat untuk memaksimalkan waktu. Pertanyaan pertama tentang bolehkah puasa bid, puasa bulan purnama dalam artian tanggal 13, 14 dan 15 yang hanya dilakukan dua hari, yang hanya dilakukan dengan dua hari atau satu hari. Artinya tidak tiga hari sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanu rahimakumullah, puasa bid atau puasa bulan purnama setiap bulan pada tanggal 13, 14 dan 15 adalah salah satu syariat yang dianjurkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan salah satu jenis puasa yang diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ditinggalkan oleh umatnya. Adapun berkaitan seorang yang melaksanakan puasa bid atau puasa bulan purnama setiap tanggal 13, 14 dan 15, kemudian dia mungkin hanya punya kemampuan dua hari untuk berpuasa atau hanya bahkan mungkin satu hari, maka apakah hal yang demikian diperbolehkan? Dari sini para ulama menyatakan di antaranya seorang Imam Nawawi rahimahullah taala, pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian pendapat Ibnu Qayyim, kemudian ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama akhir yang hari ini menyatakan bahwasanya puasa bid atau puasa di bulan purnama setiap tanggal 13, 14, dan 15 Yang itu hanya dilakukan mungkin satu hari atau dua hari Disebabkan karena ada uzur Disebabkan mungkin karena ada beberapa hal Sehingga mengakibatkan atau menjadikan dia tidak mampu Untuk berpuasa tiga hari secara penuh Hal yang demikian dibenarkan dan diperbolehkan Jelas sekali Allah Taala menyatakan Fattakullah mastata'tum Bertakwalah kalian semampu kalian Dan puasa bid sama halnya dengan puasa Senin dan puasa Kemis. Artinya bukan sebuah kelaziman orang itu terus berpuasa pada hari Senin dan Kemis setiap pekan. Dia boleh memilih Senin atau dia boleh memilih untuk pada hari Kamis atau Senin dan Kemis. Dan masalah ini berbeda dengan puasa Syawal, enam hari di bulan Syawal. Karena puasa enam hari di bulan Syawal itu dilazimkan, diharuskan dia berpuasa enam hari. Kenapa? Karena ketika kita puasa Syawal, maka ada keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat memenuhi persyaratan enam hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mansama Ramadan, semaat bosit dan min Syawal, karena kasih Siapa yang menyelesaikan Ramadan, kemudian dia melaksanakan enam hari di bulan Syawal, maka amalan yang seperti ini kata Rasul seperti dia melaksanakan puasa selama satu tahun. Dan Rasulullah memberikan persyaratan enam hari. Untuk mendapatkan keutamaan puasa seperti satu tahun dilazimkan kepada dia dia puasa Ramadan dia selesaikan kemudian enam hari di bulan Syawal sehingga kalaulah seandainya dia berpuasa di bulan Syawal mungkin hanya tiga hari atau lima hari maka dia belum mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi letak perbedaan antara puasa bid puasa bulan purnama setiap tanggal 13 atau 14 atau 15, 13, 14 dan 15 hadis ini tidak bicara keutamaan harus tiga hari. Sementara puasa Syawal dia bicara keutamaan pada batasan waktu dengan jumlah enam hari. Sehingga permasalahan ini berbeda sehingga orang yang melaksanakan puasa bid puasa bulan purnama dia mungkin hanya mampu dua hari maka dia mendapatkan dari apa yang telah dia laksanakan. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah azan dikubur itu dijawab? Apakah azan yang dikubur? Itu dijawab. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjawab iqamah? Cara menjawab iqamah. Adzan dikubur, mohon maaf, sepengetahuan saya, saya katakan mutlak ini keterbatasan ilmu saya. Saya belum pernah mendengar hadis yang menyebutkan atau memerintahkan atau menganjurkan untuk mengadankan seseorang yang sudah meninggal dunia kemudian dikumandangkan adzan dikubur. kubur. Kalaulah seandainya mungkin kita mendengar kalimat adzan tadi berkaitan dengan orang yang dikuburkan kemudian diadankan. Apakah disunahkan untuk menjawab? Tidak disunahkan. Karena yang hanya disunahkan adalah idza sami'tum muadzin faqulu mithla ma yaqul illa fi kalimatain hayya 'ala shalah wa hayya 'alal falah faqulu la haula la quwwata illa billah summa shalla 'alayya summa du'a Allah marabahadi da'atu tama salatul qa'imah ati muhammadan wasilatan wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta faman da'a hadha halat lahu syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kalau kalian mendengar muadzin azan jawablah dengan apa yang dia katakan kecuali dua kalimat hayya ala salah dan hayya 'alal falah. Jawablah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoalah dengan doa Allah marabahadi doa da'watu tambah dan seterusnya. Orang yang melakukan perbuatan ini kata Rasulullah, halat lahu syafaati. Dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dan hadis ini disepakati oleh para ulama berkaitan dengan adzan solat yang lima waktu dan tidak ada kaitannya dengan adzan-adzan yang lainnya. Adapun ijabah iqamah, menjawab iqamah, maka wallahu ulama berbeda pendapat apakah ada sunnah, apakah ada anjuran untuk menjawab iqamah. Namun pendapat yang dinyatakan oleh para ulama mayatarajjah bih yang sangat mendekati kebenaran bahwasanya iqamah tidak dijawab karena yang hanya dijawab adalah kalimat-kalimat azan. Karena ketika orang itu menjawab azan, kemudian dia bersalawat, dia kemudian berdoa Allahumma rabbah di da'atu tamah dan juga kemudian berdoa dengan doa apa yang dia inginkan. Adapun iqamah tidak ada syariat-syariat yang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena redaksi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menyandarkan dengan perbuatan Rasul, ketika kita menyandarkan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah hanya menyatakan kalau kalian mendengar muadzin adzan, kalian mendengar muadzin adzan, dan Rasulullah tidak menyebutkan kalau kalian mendengar iqamah. Sehingga berhubung, mohon maaf, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk hanya menjawab adzan, maka iqamah tidak dijawab. Iqamah tidak dijawab sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Sehubungan dengan meninggalnya Bapak Profesor Dr. Uh, eh, Mustafa Yakub Ali, Ali Mustafa Yakub apa? Ya, Ali Mustafa Yakub, imam. Ya, Istiklal. imam di Istiqlal. Apakah boleh untuk melaksanakan salat gaib? Apakah boleh untuk melaksanakan salat gaib? Ikhwanu fina rahimakumullah, pelaksanaan salat gaib, pelaksanaan salat gaib. Asal muasal munculnya syariat pelaksanaan salat gaib adalah ketika seorang raja Najasyi yang berkuasa di Habasyah di daerah Ethiopia meninggal dunia. Dan kabar itu tersiar sampai ke kota Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui betul bahwasanya tidak ada yang mensolatkan ketika itu. Maka Rasulullah melaksanakan salatul gaib bersama para sahabat yang di saat itu membuat saf dengan jumlah tiga saf, membuat saf dengan jumlah tiga saf. Nah awal inilah syariat awal inilah awal dari syariat pelaksanaan salat gaib. Sehingga dari sini para ulama berbeda pendapat. Apakah salat gaib itu berlaku secara mutlak atau tidak berlaku secara mutlak atau berlaku dengan beberapa persyaratan. Seorang Imam Syafi'i, seorang Imam Ahmad, kedua Imam Mazhab menyatakan bahwasanya salat gaib itu berlaku secara mutlak. Sementara seorang Imam Malik dan seorang Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya salat gaib tidak berlaku secara mutlak Alasan seorang Imam Syafi'i dan seorang Imam uh, seorang Imam Ahmad Ibnu Hambal yang menyatakan salat gaib itu berlaku secara mutlak karena meniru perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga siapapun yang meninggal dunia maka secara hukum diperbolehkan di tempat yang lain untuk melaksanakan salatul gaib. Adapun alasan Imam Malik dan alasan seorang Imam Abu Hanifah Kedua Imam Mazhab menyatakan bahwasanya ini hanya khusus berlaku pada Raja Najasyi dan tidak pada yang lainnya. Muncul pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang dikatakan lebih rojih dari pendapat-pendapat yang disebutkan tadi. Itu pendapat ulama-ulama mutaakhir yang didukung oleh seorang Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga beberapa ulama yang lain yang menyatakan bahwasanya salat gaib itu berlaku pada saat tidak ada yang mensolatkan di tempat tadi, maka baru berlaku pelaksanaan salat gaib di tempat yang lain. Pendapat ini menjawab pernyataan atau pendapat yang menyatakan salat gaib itu berlaku secara mutlak. Mereka menyatakan bahwasanya kalau salat gaib itu berlaku secara mutlak, maka keharusan hukumnya adalah setiap hari ada pelaksanaan salat gaib. Karena setiap hari seorang muslim ada yang meninggal dunia. Setiap hari seorang muslim ada yang meninggal dunia. Adapun pendapat yang menyatakan salat gaib tidak berlaku secara mutlak, maka dijawab dengan pernyataan bahwasanya kalau itu tidak berlaku secara mutlak, maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat gaib ketika seorang Najasyi meninggal dunia? Oleh karena itu, pendapat yang dikatakan cukup kuat adalah salat gaib itu berlaku kapan pada saat tidak ada yang mensolatkan, tidak ada yang mensolatkan baru dilaksanakan salat gaib, baru dilaksanakan salat gaib. Seperti misalnya terjadi musibah, kemudian eh, jatuhnya misalnya pesawat dan korban tidak ditemukan. Korban tidak ditemukan. Maka di kondisi yang demikian, salat gaib itu berlaku. Karena tidak ada yang mensolatkan. Atau mungkin tenggelamnya kapal, kemudian penumpang yang ada di kapal tidak didapatkan. Maka hal yang seperti ini pelaksanaan salat gaib itu berlaku. Tapi ketika sudah ada yang mensolatkan, maka tidak berlaku lagi salat gaib. Contoh yang sangat jelas adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ketika Rasulullah wafat, maka sahabat-sahabat yang ada di daerah Syam atau di daerah-daerah yang lainnya tidak ada yang melaksanakan salat gaib. Abu Bakar meninggal dunia, tidak ada sahabat-sahabat yang lain melaksanakan salatul gaib. Begitu juga Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum Ketika empat khulafatul rasyidin meninggal dunia, maka tidak disebutkan pada sebuah asar atau cerita para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk melaksanakan salat gaib. Kalaulah seandainya pelaksanaan salat gaib itu berlaku, maka pelaksanaan salat gaib ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih pantas dan lebih layak untuk dilaksanakan wallahu alam. Ya, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang ingin kami tanyakan Ustaz, bagaimana caranya menjamak kasar salat pada saat kita safar yang di dalamnya ada salat Jumat? Mohon penjelasan. Ya, ya silakan ada satu lagi. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang ingin kami tanyakan di sini yaitu setelah kita salat subuh itu biasanya kita dianjurkan untuk berdoa atau atau tausiah setelah itu duduk untuk mengaji untuk menunggu suruk nah itu terjadi pada masjid-masjid yang kita di sini biasanya ada dapat makan bubur nah itu kita laksanakan makan dulu setelah makan setelah itu melakukan sholat suruh apakah dibenarkan atau bagaimana terima kasih uh, sholat suruh mungkin yang dia ya, maksud sholat suruh oh, iya. ya. ya ibu ibu satu orang ibu ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz, pertanyaan titipan. Yang pertama, bagaimana cara wudhu wanita yang tidak melepaskan jilbabnya atau berwudhu di tempat umum? E, mohon dicontohkan. Yang kedua, tentang wanita haid yang hadir dan berdiam diri dalam masjid untuk sebuah pengajian atau majelis agama Apakah diperbolehkan? Ah, demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz. Uh, berkaitan dengan pertanyaan melaksanakan sholat jamak kasor yang dilaksanakan di hari Jumat bagi seorang musafir kita tahu bahwasanya seorang musafir tidak diwajibkan dan tidak diharuskan untuk melaksanakan ibadah Jumat sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al Jumatu hakun hakun wajib ala kulli muslim illa musafir wil marid abis sobi awil mar'ah. Salat Jumat itu hukumnya wajib kepada siapapun kecuali golongan yang disebutkan Rasulullah. Yang pertama seorang musafir, yang kedua anak kecil yang belum balik untuk melaksanakan sholat atau belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, seorang yang dalam keadaan sakit. Yang keempat, seorang perempuan. Empat golongan ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Maka seorang musafir tidak harus bagi dia untuk hadir pada hari Jumat itu pertama. Kalaulah seandainya dia ingin berhadir pada hari Jumat, maka dia punya pilihan. Pilihan pertama adalah dia bisa melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Dia melaksanakan ibadah Jumat bersama kaum muslimin. Kemudian di waktu asar, di waktu asar, artinya tidak langsung, di waktu asar dia hanya melaksanakan sholat asar yang dia ringkas dua rakaat. Cara yang kedua, dia hadir pada hari Jumat dihadir pada hari Jumat mungkin untuk melaksanakan salat Jumat, mendengarkan hatib yang berkhutbah. Ketika dia hadir pada hari Jumat, yang kita tahu seluruh salat ibadah salat Jumat itu dikerjakan dua rakaat. Maka seorang musafir yang dia ingin melaksanakan jama dan qasar, dia bisa mengambil cara dia punya niat untuk melaksanakan salat zuhur yang dia kosor dua rakaat karena ulama sepakat ikhtilafun niyatu fil ibadah berbeda niat pada ibadah dengan seorang imam, eh, seorang makmum dengan seorang imam berbeda niat tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah ketika berbeda gerakan-gerakan yang berkaitan dengan rukun sholat. Jadi ketika kita berbeda niat dengan seorang imam, maka tidak dipermasalahkan. Misalnya niat kita zuhur, sementara niat imam adalah sholat asar, tidak dipermasalahkan. Jadi ketika kita berniat untuk melaksanakan salat zuhur dan imam melaksanakan salat zuhur, uh, salat Jumat dua rakaat, kita niat salat zuhur yang kita kosor dua rakaat. Karena gerakan antara zuhur dan ibadah Jumat itu sama. Yang membedakan hanya niat. Tapi dalam kondisi yang demikian dia harus berhati-hati. Dalam artian ketika uh, Al-Fatihah dibaca oleh seorang imam sampai pada kalimat ghairu maghdubi alaihim waladhdallin, maka dia jangan mengucapkan kalimat amin. Dia jangan mengucapkan kalimat amin. Karena ketika dia mengucapkan kalimat amin, maka ini jatuhnya sholat Jumat. Sementara sholat zuhur tidak ada ucapan kalimat amin yang dia suarakan. Jadi pada kondisi yang demikian dia harus berhati-hati dengan kalimat amin yang dia ucapkan. Kapanpun kalimat amin dia ucapkan maka jatuhnya ini ibadah Jumat. Jatuhnya ibadah Jumat. Acara yang ketiga adalah dia sama sekali meninggalkan ibadah Jumat. Dia langsung melaksanakan sholat jamak kosor dengan niatan zuhur dan asar yang dia ringkas dua rakaat dan ini bagi seorang musafir ketika dia menghadapi pada hari Jumat wallahu a'lam. Eh, kemudian selanjutnya tentang salat syuruk yang dikerjakan setelah salat subuh yang memang disebutkan dalam hadis-hadis sahih di antaranya riwayat Imam Tirmidzi pelaksanaan salat syuruk adalah perkara yang memang mendatangkan pahala yang begitu besar yang persyaratan yang diajukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam siapa yang pergi ke masjid kemudian dia melaksanakan salat subuh berjamaah kemudian dia tunggu masuknya waktu syuruk tadi ketika dia menunggu dia dalam keadaan beribadah kepada Allah kemudian setelah itu dia mendapatkan waktunya dan dia melaksanakan salat sunnah dua rakaat maka perbuatan ini seperti dia melaksanakan ibadah umroh dan haji sempurna sempurna sempurna kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika kita menunggu waktu syuruk tadi, mungkin sambil ya mau makan bubur misalnya, kada tanggung tanggung bertambah pulang, ya hal-hal yang seperti ini, apakah menggugurkan salat sunnah syuruknya dia, ulama berbeda pendapat. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah boleh menyatakan gugur ibadah syuruknya dia. Menurut Syekh bin Bas, sebagian ulama lain menyatakan tidak gugur karena persyaratan yang diajukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian dia tunggu, dia tidak keluar masjid, dia tidak keluar masjid. Ketika dia menunggu, dia dalam keadaan beribadah. Mungkin ada kajian-kajian agama, kemudian dia tunggu dan persyaratan sudah diajukan, sudah dia laksanakan. Dan ketika itu mungkin dia makan dan yang lainnya, selama kata sebagian para ulama yang memperbolehkan, selama uh, perkara yang seperti ini, per, selama perkara yang seperti ini, dia tidak keluar dari masjid, menurut sebagian ulama dia mendapatkannya, tapi jelas kadar nilai pahalanya pasti akan berbeda. Orang nang makan bubur lawan kada nang bubur beda. Nang kanyang lawan nang kada kanyang beda. Nah, hal-hal yang seperti ini jelas ada perbedaan. Namun sekali lagi, ada kuliah hal yang jelas dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat. Sebahagian ulama menyatakan dia masih diperbolehkan karena belum gugur ibadah syuruknya. Dia belum keluar dari masjid. Dia belum keluar dari masjid. Nah, inilah yang dijadikan alasan kenapa orang yang seperti ini masih diperbolehkan. Namun jelas bicara yang lebih afdol adalah yang menahani lapar tadi Bicara yang lebih afdal adalah dia menunggu kemudian uh, waktu syuruk dan dia tunggu beberapa saat kemudian dia melaksanakan. Uh, khuruj minah khilaf keluar dari permasalahan ini pian bepasan aja lawan kawan. <laughs> Simpan ya akan aku bubur. Kalau hendak makan bubur juga. Jadi hal-hal yang seperti ini ya ini khilaf yang dimunculkan oleh para ulama wallahu alam. Uh, kemudian yang selanjutnya Ya, seorang perempuan yang wah ini suruh praktek nih kayak apa ini seorang yang berjilbab dia menggunakan jilbab kemudian dia berwudu cara uh, yang pertama jelas dia cari tempat dulu agar tidak ada kaum laki-laki yang hadir di tempat tadi kemudian dia berwudu sebagaimana biasa Kalau rasa seandainya tidak dia dapatkan kalau rasa seandainya tidak dia dapatkan maka mau tidak mau dia menggunakan cara sebagaimana seorang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika beliau berudu ya biasa wajah diusap biasa tangan biasa sampai siku mau tidak mau dia buka seperti ini mau tidak mau dia buka dan ini ada tidak darurat ini dalam keadaan darurat dan laki-laki yang hadir di tengah-tengah perempuan yang berudu ya jaga-jaga juga jangan dicangangi banar jangan kan dicangangi banar dicangangi aja jangan apalagi banar nah, hal-hal nah, yang seperti ini tentunya dia harus ya menjaga diri lah menjaga diri Nah, setelah dia mungkin berudu di sebelah kanan, tangan kanan, kemudian tangan kiri, sebelah kiri, sebagaimana biasa. Pada saat dia ingin mengusap bagian kepala, dia cukup eh, me, tidak perlu melepas jilbab, dia cukup untuk me, usap di bagian atas sebagaimana perbuatan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dia cukup mengusap bagian dahi, kemudian dia usap-usap bagian kepala, dan ketika itu kalau memungkinkan dan jelas ini memungkinkan, dia masukkan tangannya ke telinga ke telinga di dia masukkan tangannya ke telinga di, di dalam jilbabnya tadi. Jadi dia tidak perlu untuk membuka jilbabnya, tidak perlu untuk membuka jilbabnya. Dia cukup untuk me, e, mengusap bagian kepalanya sebagaimana perbuatan seorang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Tapi yang jelas nang lelaki nang harus paham-paham bujur. Ini yang sangat-sangat diinginkan tentunya dalam syarin tambik. Tidak semua orang faham tentunya tidak semua orang faham. Maka perkara hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu yang diambil prakteknya yaitu cukup dia mengusap bagian atas kepalanya dan itu pernah terjadi pada seorang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian berkaitan dengan seorang perempuan head yang dia berada di dalam masjid apakah diperbolehkan? Khilaf sekali lagi ulama berbeda pendapat. Eh, tentang seorang perempuan yang dia dalam keadaan head kemudian dia berhari di dalam masjid. Apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Dan kita tahu asal muasal terjadinya perbedaan adalah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha diperintahkan atau disuruh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam masjid. Ulama berbeda pendapat apa sesuatu tadi. Sebagian ulama yang menyebutkan uh, selendang, sebagian ulama lain menyebutkan ada benda yang disuruh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk diambil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam masjid. Nah, ketika Rasulullah perintahkan kepada Aisyah untuk mengambil, Aisyah menyatakannya Rasulullah ini haid, Rasul saya ini haid. Bagaimana mungkin saya bisa masuk ke dalam masjid? Saya ini dalam keadaan haid. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa in haidatuka laysat fi yadik." Tidak apa-apa wahai Aisyah, sesungguhnya haidnya engkau bukan di tangan engkau. Dalam artian, eh, selama engkau bisa menjaga mohon maaf, darah haid tadi tidak keluar, tidak berceceran, maka hal yang demikian tidak dipermasalahkan. Dan ini al haja dalam keadaan perlu. Sehingga dari hadis tadilah para ulama menyebutkan pada saat dia memang perlu dan harus berada di masjid mengacu kepada riwayat tadi orang itu diperbolehkan. Tapi ketika tidak ada keperluan yang mendesak, maka perkara yang demikian tidak dianjurkan. Karena di saat Aisyah radhiyallahu taala anha sepertinya agak menolak dengan satu argumen, saya haid ya Rasulullah saya haid. Ini anggapan uh, pernyataan Aisyah radhiyallahu taala ada memberikan gambaran bahwasanya Aisyah asalnya menolak karena saya haid ya Rasulullah. Sehingga para ulama hanya menyatakan ketika dia punya keperluan mendesak maka silahkan. Pertanyaannya ada apakah talibul ilmi menuntut ilmu agama adalah perkara yang mendesak, perkara yang mendesak. Kalau ini dianggap perkara yang mendesak, maka dia hadir. Tapi ketika ini bukan perkara yang mendesak dalam artian seperti ini, dia mungkin bisa mohon maaf e, mendengar mungkin di radio atau mungkin mendengar di tempat-tempat yang lain pada kajian yang sama maka dia bisa menghindar, dia bisa menghindar. Tapi ketika mungkin tidak ada uh, tidak disiarkan atau mungkin dia tidak mendapatkan siaran tadi atau susahnya dia atau sulitnya dia untuk mendapatkan kajian tadi maka ini ala halati darurah yang jelas para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini wallahu a'lam Ya, 13 menit lagi. Silakan. Ya. Oh, ini dulu baru ya. yang itulah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi sebagai imam ataupun makmum saat kita sholat berjamaah berdua saja pada sab sejajar? Kemudian datang makmum yang baru, yang masbuk, mengambil posisi sebelah kanan makmum lagi. Ya, ya yang di belakang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah apa itu Wahabi dan apakah semua orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Hadis itu termasuk Wahabi? Terima kasih. Ibu-ibu silakan. Satu lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, apa hukumnya bagi kita sebagai orang Muslim menggunakan fasilitas rumah sakit yang non Muslim sebagai uh, pelayanan di rumah sakit. Uh, sedangkan kita tahu bahwa uang yang hasil dari kita berobat di sana adalah pastinya untuk yayasan mereka. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya jawab dulu. Uh, berkaitan dengan seorang yang melaksanakan sholat berjamaah berdua dengan seorang makmum, kemudian bagaimana datang lagi satu orang, mungkin itu yang ditanyakan, bagaimana caranya ketika dia hanya sholat berdoa dengan seorang makmum, imam dan makmum, maka posisi makmum dia berada di sebelah kanan. Dia berada di sebelah kanan. Di samping seorang imam, dia berada di sebelah kanan. Ketika datang satu orang, maka pada kondisi yang demikian, dia tentunya memberikan isyarat untuk mundurnya e, makmum yang sudah ada tadi agar dia mundur. Kalau seandainya Mamum yang di samping mungkin tidak memahami atau tidak mengerti, maka mau tidak mau imam yang maju ke depan, kemudian memberikan isyarat kepada yang di belakang untuk maju sehingga sejajarlah mamum tadi. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita laksanakan agar sholat tadi sesuai dengan apa yang dianjurkan. Pertama adalah datangnya mamum yang kedua, dia berdiri di belakang imam persis, kemudian memberikan isyarat yang di samping kanan imam untuk mundur. Kalau ternyata ini tidak terjadi, maka mau tidak mau Rasul uh, mau tidak mau imam harus maju. Sebagaimana yang pernah terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Rasulullah maju ke depan sehingga menjadikan sahabat sejajar yang pada kondisi itu tentunya difahami sahabat pada saat itu langsung memposisikan untuk maju dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ruang kepada sahabat yang baru datang tadi untuk berdiri di samping kanan imam yang eh, di samping makmum yang sudah ada di awal. Jadi ada dua hal, ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, mundurnya makmum, yang kedua majunya seorang imam. Wallahu alam. Kemudian yang selanjutnya, ya perkara hal yang seperti itu sebagai yang ditanyakan, mohon maaf ini perkara yang perlu untuk sama-sama artinya kita berhati-hati dan bukan sebuah kalimat yang ideal tentunya perkara yang seperti ini untuk kita sampaikan di tengah-tengah umum. Intinya adalah selama dakwah berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah maka ini harus diterima dari manapun itu, dari siapapun itu. Tidak perlu untuk melihat golongan ini dan itu dan tidak perlu untuk menjas atau menghukumi atau memfonis eh, ketika kita mendengar kalimat ini kemudian salah tidak. Ketika kita mendengar kalimat ini maka ini adalah sebuah kebenaran tidak karena kebenaran hanya berkaitan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Eh, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan rumah sakit yang mungkin dikuasai atau dimiliki oleh orang yang non muslim Apakah boleh kita untuk berobat? Ini perkara-perkara muamalah, perkara muamalah, bukan perkara ibadah. Secara hukum, ketika bicara muamalah, maka al-muamalah hukum aslaha, muamalah hukum asalnya itu halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dan tidak ada dalil yang mengharamkan berobat dengan orang yang non-muslim, itu hukumnya haram. Tidak ada dalil yang menyatakan seperti itu. Maka perkara yang seperti ini secara hukum itu halal. Namun idealnya memang lebih baik memang kita mencari tempat yang lebih pantas bagi seorang muslim. Kecuali mungkin mohon maaf kita mungkin pertama tidak mendapatkan, yang kedua mungkin namun ini tidak semua, tidak semua. Di beberapa tempat pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada seorang muslim tidak selayaknya dan tidak terlalu pantas untuk artinya dia melayani seorang muslim tidak sangat-sangat pantas sehingga ini yang juga kadang menjadikan larinya seorang muslim tadi untuk berobat kepada uh, tempat yang itu bukan tempat yang hakikatnya dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi yang perlu untuk di uh, diperbaiki adalah tempat atau rumah sakit yang itu dikuasai oleh kaum muslimin untuk melayani bagaimana melayani seorang muslim yang dengan baik, dengan santun, dengan maksimal, bukan asal. Karena orang ini sakit dia perlu untuk pertolongan. Nah ini yang pertama harus diperbaiki. Kalau seandainya ini sudah diperbaiki, maka kita akan berani menjamin seluruh kaum muslimin yang ketika mendapatkan musibah mereka akan berobat di tempat tadi yang kadang menjadikan larinya sebagian kaum muslimin adalah pelayanan yang kurang maksimal, pelayanan yang kurang maksimal. Dan ini jelas harus diperbaiki, harus diperbaiki. Namun sekali lagi, dalam permasalahan ini adalah ketika kita artinya dalam keadaan mau tidak mau harus dilayani daripada pelayanan yang prima, pelayanan yang baik dan kita memerlukan kesehatan tadi dan tidak kita dapatkan kecuali di tempat tadi maka ini al-halati darurah. Ini dalam keadaan darurat. Tapi ketika tempat yang lain dan itu dimiliki oleh kaum muslimin dan pelayanannya mungkin mirip-mirip saja, maka dia harus beralih ke tempat tadi. Jadi kondisi yang demikian tidak semua dengan dihukumi dengan satu hukum berkaitan dengan bagaimana kondisi orang tadi. Apakah memang dia memang benar-benar harus e, berada di tempat tadi atau dia bisa untuk beralih ke tempat yang lain dan itu lebih baik. Jadi sekali lagi saran kita semua tentunya adalah memperbaiki pelayanan kemudian memperbaiki fasilitas dan yang lainnya sehingga menjadikan kaum muslimin akan berada di tempat tadi wallahu a'lam. Ya, kesempatan terakhir untuk malam ini. Ya, itu satu. Satu pertanyaan ini terakhir karena saya akan jawab banyak pertanyaan yang lain. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, jadi uh, ada dua orang yang sedang sedang masbuk. Nah, apakah boleh di antara satu orangnya itu menjadi imam? Nah, ya. mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah uh, ketika bicara tentang pelaksanaan salat berjamaah, alaikum bisakinati wal waqar Fama adraktum fasulu wa fatakum fa'atimu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian mendatangi sholat berjamaah maka berjalanlah dengan tenang dan jangan terburu-buru. Apapun yang kalian dapatkan imam, maka sholatlah dan kalau kalian kurang rakaat maka sempurnakan. Pertanyaan yang diajukan tadi adalah ketika kita sama-sama masbuk, kemudian imam salam, berdiri misalnya dua orang masbuk, kemudian menjadi jamaah yang baru, bikin jamaah yang baru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, wa mafacakum faatimu. Kalau kalian kurang rakat, maka sempurnakan rakat kalian. Jadi ketika siapapun yang masbuk, ketika kita masbuk, maka yang diperintahkan Nabi adalah menyempurnakan rakat, bukan menyempurnakan jamaah, bukan menyempurnakan jamaah. Karena kalau orang tadi menyempurnakan jamaah dengan berjamaah lagi sama-sama orang yang masbuk, maka hasil akhirnya adalah akan banyak jamaah di dalam masjid. Ada dua orang yang masbuk di pojok, kemudian dia bikin jamaah. Dua orang lagi masbuk di pojok, bikin jamaah. Dua orang lagi di tengah masbuk, bikin jamaah. Yang paling bingung adalah orang yang baru datang. Kemana dia harus berjamaah? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Latakumu jamaatan fi makanin wahid." Janganlah kalian membuat dua jamaah di satu tempat, karena ini akan berimbas kepada mungkin pecahnya ukhuwah Islamiyah pecahnya mungkin persaudaraan kaum muslimin sementara kita dituntut untuk menjaga ukhuwah kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa mafatakum faatimu. Kalau kalian kurang rakaat maka sempurnakan rakaat tadi. Dan Rasulullah tidak perintahkan sempurnakan jamaah tidak. Karena seorang yang mendapatkan imam melaksanakan salat berjamaah telah dihitung dia mendapatkan pahala jamaah. Yang diperintahkan adalah yang diperintahkan untuk berjamaah orang yang baru datang ke masjid maka dia dianjurkan untuk berjamaah dengan seorang yang masbuk tapi bukan sama-sama yang masbuk kemudian membuat jamaah yang baru wallahu a'lam. Kita masih ada waktu. Karena masih banyak pertanyaan, uh, Ulun akan jawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah tertulis. Hukum sholat jenazah bagi seorang wanita, apakah itu diperbolehkan? Kemudian Bagaimana cara menegur seorang muazin yang dia salah pada saat dia mengucapkan kalimat azan? Hukum sholat jenazah bagi seorang wanita ini perkara yang diperintahkan dan dianjurkan secara umum karena pelaksanaan sholat jenazah itu disyariatkan masuk pada hukum fardu kifayah baik muslim laki-laki atau muslim yang perempuan. Jadi muslim laki-laki atau muslim yang perempuan itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat jenazah. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahidal jenazah, hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Wa ma qiratan ya Rasulullah mislu jabalin azimain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan salat jenazah, melaksanakan salat jenazah, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Barang siapa yang mendapatkan Barang siapa yang ikut menguburkan jenazah tadi Maka dia mendapatkan pahala dua kirat Rasulullah ditanya Apa itu dua kirat ya Rasulullah Rasulullah bersabda mislu jabalaini azimain, seperti dua gunung yang sangat besar. Riwayat yang lain disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwasanya minimal pahala salat orang yang melaksanakan salat jenazah minimal pahalanya sebesar gunung Uhud minimal. Bahkan bisa lebih besar lagi, bahkan bisa lebih besar lagi. Dan ini keutamaan ini berlaku bagi laki-laki ataupun kaum perempuan dan masuk pada hukum fardu kifayah. Salat yang diperintahkan yang harus ada yang melaksanakan. Ketika sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban tadi. Ah, berbeda dengan menguburkan, berbeda dengan menguburkan. Maka menguburkan jenazah yang lebih dianjurkan adalah hanya kaum laki-laki, tidak pada kaum perempuan. Karena ketika disebutkan dalam hadis Ummul Atiyah radhiyallahu taala anha menceritakan qalat beliau menceritakan nuhina nuhina anil nuhina anit tibail janazah walam yu'zal alaina kami kata Ummu Atiyah dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk ikut mengantar jenazah ke kubur. Tapi pelarangan ini bukan pelarangan yang haram, maksudnya pelarangan yang dihukumi makruh. Nah, ketika ada sekelompok kaum perempuan ikut mengantar jenazah, di tengah-tengah jalan dikhabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah kaum mukminat ikut menguburkan. Maka apa kata Rasul? Irjina aku nama ma'jura. Pulanglah kalian semua, kalian telah dapat pahala kata Rasul. Pulang kalian semua, kalian telah dapat pahala. Sehingga kaum mukminin ketika itu pulang, kaum muslimat ketika itu pulang, jadi yang menguburkan di saat itu hanya para sahabat radhiyallahu taala anhum namun pelarangan ini dihukumi pelarangan yang makruh. Ah, adapun menegur seorang muadzin yang dia salah pada kalimat-kalimat tadi, maka ini jelas per perkara hadiah tidak ada perkara yang disebutkan secara jelas oleh Nabi saw. alaihi wasallam, maka di saat kita memungkinkan untuk menegur, memungkinkan untuk menegur, maka silahkan. Tapi ketika kalau kita menunggu ternyata akan berakibat kepada tidak konsennya muadzin tadi atau rusaknya bahkan lebih memperparah azannya dia, maka ini tidak dilakukan, ini tidak dilakukan. Dan biasa manusia pasti punya kesalahan, biasa manusia pasti punya khilaf, tidak ada manusia yang sempurna, maka perkara-perkara yang seperti ini tentunya ya dimaklumi karena kalau muadzin salah besok harus kita ganti, tidak. Ini muadzin salah nih, besok diganti, tidak. Ini perkara yang artinya wajar, masalah-masalah yang wajar yang pasti didapatkan oleh seorang manusia wallahu alam. Ya, barangkali demikian untuk tanya jawab pada malam hari ini ada 14 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz Rizal Rahman. Terima kasih atas kekurangan kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.